saat aku sedang melamun. Saat zebra sedang berhayal, biarkan saja. Ayolah, Marte. Hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Hei, Bung. Terima kasih. Oh, ah. Oh, hei. Um, ada sesuatu tersangkut di gigiku. Sangat mengganggu. Kau bisa menolongku? Aku mohon. Kau datang ke tempat yang tepat, teman. Dokter Gigi Marty siap membantu. Silakan naik ke meja pemeriksaanku yang sudah disterilkan. Jika kau mau. Tidak ada apa-apa. Ada di sebelah kiri. Ah. Oh, okay. maaf. Oke, okay. jangan bicara ketika mulutmu penuh. Oh. oh. Ah. Ini dia. Kenapa ini ada di dalam mulutmu? Selamat ulang tahun. Oh, hei terima kasih, Bung. Kau sembunyikan ini di gigimu? Kau baik sekali. Ini bahkan belum dijual di pasaran. Ini, lihatlah, lihat ini. Oh, lihat itu, lihat itu. Oh, lihat itu, bersalju. Umur 10 tahun ya, satu dekade, dua digit, satu nol. Kau tidak suka? Tidak, tidak. Ini bagus. Kau tidak suka? Ah, seharusnya aku berikan jam alarm Alex. Itu souvenir yang paling laku. Tidak, tidak, tidak. Hadiahnya bagus sekali. Sungguh. Hanya saja tahun berganti tahun dan aku tetap melakukan hal yang sama. Berdiri di sini, berlari ke sana, makan rumput, kembali ke sini. Aku paham maksudmu. Mungkin harus masuk sekolah hukum. Kau harus keluar dari rutinitas yang membosankan ini. Caranya, berhenti lakukan hal yang sama. Mungkin itu akan menyenangkan. Berkreasilah, menari, improvisasi, spontan, bum bum bum. Sungguh? Kau tahu, lakukan sesuatu yang segar. Segar ya? Oke, okay, aku bisa. Itu berhasil padaku. Pengunjung berdatang party. Aku suka pengunjung. Waktunya bersenang-senang. Wow. Ayo Gloria, bangun dan bersiaplah. Kita yeah. sudah buka. Hari apa ini? Ini hari Jumat, hari Dharma Wisata. Ya, hari Dharma Wisata. Ayo bangun dan bersiap. 10 menit lagi. Ayo, Melman, Melman, Melman, Melman, Melman, Melman. Bangun, selamat pagi. Ini hari yang luar biasa di kota Big Apple. Ayo. Uh, sepertinya tidak. Aku mau izin sakit. Apa? Aku menemukan bintik coklat baru di bahuku. Di sini. Lihat, di sini, di sini. Kau lihat? Maman, itu hanya di pikiranmu saja. Hmm? Bill, bangun. Dasar monyet jorok. Oh, aku merasa segar. Seperti baru dipetik. Segar. Sangat segar. Kesegaran luar biasa. Para pengunjung sekalian, anak-anak semuanya. Kebun Binatang Central Park mempersembahkan. Oh, siapa yang hebat? Siapa yang hebat? Kota New York. Alex, Alex sisinya. Wow. Saatnya beraksi. Berkumpullah semuanya, pertunjukan utama akan dimulai. Lihatlah, zebra sedang beraksi. Benar sekali. Wow. <laughs> wow, keren. Eh. Uh. uh. Senyum dan melambai kawan-kawan, senyum dan melambai. Kowalski, laporkan perkembangan. 150 meter dari saluran pembuangan utama. Kabar buruknya? Skop kita yang terakhir hancur. Baiklah. Rico, lakukan patroli sampah. Kita butuh skop dan cari tambahan stik es krim lagi. Jangan sampai terowongan runtuh lagi. Dan aku, skipper? Aku mau kau kelihatan lucu dan menggemaskan, prajurit. Hari ini kita akan pergi dari sini. Oh, oh? Ya, yeah. kalian tidak akan melihat ini di Animal Planet. <laughs> Pertunjukan sudah selesai, teman-teman. Terima kasih sudah datang. Kuharap menurut kalian itu segar. Aku ada di sini sepanjang minggu. Bahkan aku akan di sini seumur hidupku. 365 hari dalam setahun. Termasuk Natal, Hanukkah, Halloween, Kwanzaa. Ingatlah, jangan pernah mengebiri hewan peliharaan kalian. Dan berikan tip untuk supir taksi, karena mereka tidak punya uang. Uh, uh, uh, Kau, kaki empat. Kau bisa bicara denganku? Tentu saja bisa. Kau tahu benua apa ini? Manhattan? Heh, sia. Kita masih di New York. Batalkan. Masuk, masuk, masuk. Hei, kalian yang pakai tuxedo, tunggu sebentar. Apa yang sedang kalian lakukan? Kami sudah menggali ke Antartika. Hmm. Antar apa? Apa kau bisa menjaga rahasia teman hitam putihku? Apa kau pernah melihat penguin berkeliaran di kota New York? Tentu tidak. Tempat kami bukan di sini. Ini tidak alami. Semua ini bagian dari konspirasi. Kami akan pergi ke kawasan terbuka di Antartika, ke alam liar. Alam liar? Kalian berencana mau ke sana? Kedengarannya hebat. Tunggu, di mana tempatnya? Katakan di mana alam liar itu. Kau tidak melihat apapun. Benar? Iya, Pak. Uh, maaf, uh, tidak, Pak. Untuk penampilan terakhir hari ini, Raja Kota New York, Alex Sisinga. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kalian hebat, kalian penonton yang keren. Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih, terima kasih. Oh, oh. Oh, wah, terima kasih. Oh, baik sekali, baik sekali. Uh, selana dalam. Semoga selamat sampai di rumah. Hey, kunjungi situsku. Kamera Alex 24 jam, saksikan aku serang tidur. Thank you. Ini baru namanya hidup. Tepat di situ. Oh, oh, serasa di surga. Uh, ulang tahun masih. mati. Apa ini? Ayo, apa ini? Ayo, bukalah. Kau yeah. dapat apa? Termometer. Terima kasih. Aku suka Melman. Aku menyukainya. Ya, aku ingin memberikan sesuatu yang pribadi. Itu termometer dubur pertama aku. Ya ampun. Aku akan merindukan benda. Ya, ya. Ayo. Selamat ulang tahun, tahun. Di, di kebun binatang. Di. Kau seperti, seperti monyet. Dan baunya dan juga. juga. <laughs> Menyebalkan. Oh, kalian membuatku jadi malu dan diri kalian sendiri. Apa maksudmu? Kami persiapkan ini selama seminggu. Ayo, buatlah permohonan, kawan. Apa permohonanmu? Tidak. Aku tidak mau bilang. Ayolah, katakan. Tidak akan. Itu bisa membawa sial. Jika ingin sial, aku akan bilang. Tapi jika kau ingin Astaga, aman, aku akan tutup katakan mulut. saja. Maksudku, itu tidak mungkin terjadi. Oke. Okay. Aku berharap bisa pergi ke alam liar. Alam liar? Wow. Ah? Sudah aku bilang, ini bisa membawa sial. Alam liar, kau sudah tidak waras. Itu ide terburuk yang pernah aku dengar. Itu jorok. Para penguin bisa ke sana. Kenapa aku tidak bisa? Penguin-penguin itu tidak waras. Ayolah, bayangkan jika kau kembali ke alam, kembali ke tempat asalmu, udara yang bersih dan ruang terbuka. Aku dengar ada ruang terbuka di Connecticut. Connecticut? Ya, kau cuma harus pergi ke stasiun Grand Central, lalu naik kereta api Metro North ke utara. Jadi, kita bisa naik kereta? Begitu saja? Marty, ayolah. Apa yang bisa konektika tawarkan kepada kita? Penyakit menular. Terima kasih, Melman. Oh, oh tidak, tidak. Aku tidak hanya ada ingin... seperti ini di alam liar. Ini tapi, adalah tapi, makanan, tapi, tapi, olahan, tapi, tapi, terbaik. Tapi, uh, ya tapi, seperti inilah yang tidak ada di alam liar. Apa kau pernah memikirkan yang lebih penting daripada stick, Alex? Dia tidak bermaksud begitu, sayang. Tidak, tidak, tidak. Apa kalian pernah berpikir bahwa kalian tidak tahu apa-apa tentang kehidupan di luar sana? Mm -mm. Tidak. Maksudku, ayolah itu hanyalah masalah yang kecil. Ada sisa uh, kue di sekitar wajahmu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas pestanya. Itu hebat. Sungguh. Dia kenapa? Mungkin kau harus bicara padanya, Alex. Hampiri dia dan beri sedikit nasihat. Hei, Aku sudah memberikannya hiasan bola salju. Itu yang paling bagus. Ah, Alex. Bisa ku tebak akan bagaimana? Uh, ini sudah larut. Uh, sepertinya aku akan... Ayolah, dia sahabatmu. Baiklah, baiklah. Oke. Okay. Malam, Marty. Malam, Go hari yang indah. Maksudku, tidak ada yang lebih baik dibanding hari ini, bukan? Oh, baru saja lebih baik bintang-bintang terlihat. Tidak akan ada bintang seperti ini di alam liar. Helikopter. Marty, kawan, dengarkan aku. Ada saat di mana semua orang berpikir bahwa rumput di tempat lain mungkin lebih hijau. Alex, lihat aku. Usiaku 10 tahun, aku sudah melewati separuh hidupku. Dan aku bahkan tidak tahu apa aku hitam dengan garis putih atau putih dengan garis hitam. Marty, aku memikirkan sebuah lagu. Alex, kumohon jangan sekarang. Oh, oh, oh, oh ya, ini lagu yang sangat bagus. Kupikir kau sudah kenal lagu ini. Ta, ta, ta, oh tidak, ta, oh tidak, ta, jangan, ta, tidak, tidak, tidak. Ta, aku tidak ta, dengar. Ta, ta, ta, ta, Mulai sebarkan berita. Aku ya. tidak kenal. Aku akan pergi hari ini. Ya. Kita adalah bagian penting darinya. Ya. Ayo, kau tahu kata-katanya. Dua kata kecil. New York, New York. Diam, diam, diam. Hei, aku sedang tidur. Kami bukan hewan malam, kau tahu? Aku akan tetap membangunkan kalian, kawan. Hei, kenapa kalian berisik sekali? Iya, cari gara-gara dengannya, kau cari gara-gara denganku, Howard. <laughs> Lihat, tuan pembara bergaris. Kita tim yang hebat, kita berdua. Tentu saja, tidak diragukan lagi. Jadi sekarang kau mau apa? Pergi sendirian menuju alam liar? Tidak. Bagus. Kau dan aku, ayo pergi. Apa? Alam liar. Ayolah kau dan aku bersama. Ini adalah perjalanan langsung ke Fifth Avenue menuju Grand Central. Kita naik kereta ke utara. Kita kembali di pagi <laughs> hari. Tidak akan ada yang tahu. Kau bercanda. Iya kan? <laughs> Iya. Aku bercanda, tentu saja aku bercanda. Yang benar saja, mana mungkin kita naik kereta <laughs> api. Ah, jangan lakukan itu. Kau membuatku khawatir. Oh, baiklah. Sepertinya aku mau tidur. Iya, aku juga. Aku ingin mengistirahatkan suaraku untuk besok. Besok hari lansia, kau tahu? Aku harus mengam lebih keras agar mengagetkan mereka. Kau paham maksudku, kan? Selamat malam, Eliel. Ah. Oh. Mereka lupa mematikan suara latarnya lagi. Jangan khawatir, bisa kubereskan. Aku akan mematikannya. Ya, jauh lebih baik. Ayo sekarang sayang. Irisan daging kecilku. Irisan daging empuk dengan sedikit lemak di tepinya. Oh, aku suka itu. Aku suka sedikit lemak di irisan dagingku. Stikku yang empuk dan lezat. Alex. Kau kelezatan yang langka. Alex. Alex. Alex. Uh. Uh. Kau mengisap jempolmu? Ada apa, Melman? Oke, okay, oke. Okay. Uh. Kau tahu aku punya infeksi kandung kemih dan aku harus bangun setiap dua jam? Um, aku bangun untuk buang air dan melihat ke kandang Marty yang biasanya tidak kulakukan. Tak kenapa kulakukan kali ini. Uh, apa, Melman? Ada apa? Marty, dia menghilang. Menghilang? Au! Apa maksudmu menghilang? Sudah berapa lama dia mengerjakan ini? Marty! Marty! Dia tidak mungkin cukup masuk Marty, sana. Marty! Marty! Marty! Ini tidak masuk akal. Dia mau kemana? Connecticut! Tidak mungkin. Oh, tidak. Apa apa yang kita harus lakukan? Maksudku, kita kita harus kita harus minta tolong. Halo, bagian hewan hilang dan cepatlah. Kami kehilangan seekor zebra yang mungkin dalam perjalanan menuju Connecticut dan kami butuh. Halo? Halo? Tunggu sebentar, kami tidak bisa hubungi manusia. Apa-apaan? Mereka akan sangat parah. Marty akan dipindahkan selamanya. Jangan gigit tangan yang memberi kita makan. Mm -hmm, aku tahu, itu benar. Kita harus mengejarnya. Mengejarnya? Pikirannya sedang kacau. Kita harus mencegahnya membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia mungkin sedang tersesat, kedinginan, dan bingung. Ah, kasihan sekali. Melman, eh, ayo. Oh, mungkin salah satu dari kita harus tetap di sini. Siapa tahu dia kembali. Tidak, jangan sekarang. Ini intervensi. Kita semua harus pergi. Mana jalan tercepat menuju Grand Central? Oh, uh, kau harus ke Lexington. Melman. Oke, okay, kita. Kita harus ke Lexington. Bagaimana dengan Park? Tidak, Park jalan dua arah. Ada banyak lampu merah. Ku dengar Tom Wolf berpidato di Lincoln Center. Tentu saja kita harus melemparkan kotoran padanya. Hmm. Sudah kuduga kita harusnya lewat park. Kau yakin ini jalan tercepat menuju stasiun Grand Central? Aku tidak tahu itu yang Melman katakan. Hei, hei teman-teman. Ru ruangan itu punya alat untuk membersihkan diri. Dan lihat, permen gratis. Ini bukan karya wisata, Melman. Ini adalah misi penting untuk menyelamatkan Marty dari kekeliruan. Sekarang mana keretanya? <gasps> Itu keretanya. Apa yang Marty katakan padamu? Sudah kubilang kau harus bicara padanya. Sudah, sudah. Aku tidak mengerti. Dia bilang, ayo pergi. Kau bilang, apa aku tidak waras? Dia bilang, usiaku 10 tahun. Dan dia punya garis hitam putih. Dan kami bernyanyi. Sekarang kau langsung saja menuju jalan West 42. Aha. Stasiunnya ada di sebelah kirimu setelah Vanderbilt. Okay. Jika sampai di gedung Chrysler, berarti sudah terlewat. Ah, terima kasih banyak, Pak Polisi. Hei, tunggu lampu hijau. Dasar ah. Ya, benar. Kau bilang zebra? Ya, ya, benar. Seekor zebra. Di mana kau lihat? Tepat di depanku. Boleh aku tembak? Jangan. Kalau begitu, aku butuh bantuan. Ah, Nick lagi. Huh, apa yang bisa kau lakukan? Apakah dia mengatakan stasiun Grand Central atau stasiun Gata? Ini dia. Stasiun Grand Central. Megah dan di pusat kota. Hei, ini oh, situasi darurat. Hei, hei, tenanglah. Ini tidak terlalu darurat. Oh, oh, eh, eh. Kau suka itu? Kau. Nyonya, apa masalahmu? Kau. Ah, kau sebaiknya tenang saja, Nyonya. kucing nakal. Ah, sial. Aku ketinggalan kereta. Sepertinya kau harus naik kereta lokal Stanford. Itu dia. Ah, aku menemukannya. Dia menemukannya. Dia menemukannya. Dia menemukannya. Dia menemukannya. Aku punya sesuatu untukmu. Aku baik-baik wow. saja. Aku baik-baik saja. Apa yang kalian lakukan di sini? Ya, syukurlah aku Kami bisa mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir. Aku baik, baik-baik saja. Lihat aku, baik-baik saja. Kau baik-baik saja? Oh, dia baik-baik saja. Oh, baguslah. Kau dengar itu, Marty baik-baik saja. Bagus kalau begitu. Aku hanya ingin tahu. Teganya kau melakukan ini pada kami, Marti. Kupikir kami adalah teman. Apa masalahnya? Besok pagi aku juga sudah kembali. Jangan pernah melakukan ini lagi. Apa kau dengar? Kau dengar dia? Aku mohon teman-teman, waktu kita hampir habis. Kau, Melman, kau menghancurkan jam lagi. Mereka. Jangan pernah lakukan ini lagi. Jangan lakukan ini lagi. Eh, ke sini. Kita ketahuan anak-anak. Tahan tembakan. Tahan. Manis dan menggemaskan anak-anak, manis dan menggemaskan. <laughs> Jika kau punya kotoran, lemparkan sekarang. Itu orangnya. Selamat malam petugas. Tidak, tidak, tidak. Jangan bicara, oke? Okay? Kau tidak cukup bagus dalam hal penyusun dan menggunakan kata-kata. Kau harus tetap... Shh. Hey, apa kabar? Ya, kau tahu semuanya terkendali. Ini hanya um, masalah yang kecil di sini, sedikit masalah internal. Temanku jadi sedikit tidak waras. Bisa terjadi pada siapapun. Kota ini membuat kami semua jadi agak kacau. Hey, jangan sebut aku tidak waras. Diam saja. Biar aku yang tangani. Oh, tenaga, kau minggir semuanya. Oh, bisakah kau tidak melakukan itu? Oh, kami hanya ingin membawa teman kami pulang dan semua yang terjadi. Oke, okay? tidak ada yang dirugikan hey, kan? Hey, hey, hey. hey tidak apa-apa. Oh, ini oh. hanya aku. Ini aku, Alexis Singa dari kebun binatang. Oh. Ada apa dengan mereka? Au! Au! Wow, uh, aku merasa sangat aneh. Insiden dramatis ah. di Grand Central semalam, gambaran dari pernyataan kelompok oh. pembela binatang yang diserukan selama bertahun-tahun. Jelas sekali hewan-hewan ini oh. tidak seharusnya dikurung. Mereka harus oh. dikembalikan ke habitat asli mereka, tempat mereka hidup dengan bebas dan tanpa gangguan. Hei, bisa bantu aku? Dia ya sadar, dia ya sadar. Oh, lakukan sesuatu. Oh, astaga. Wah. Oh, astaga. Ah, kepalaku. Ah, apa? Apa? Apa? Apa? Aku dalam kotak. Oh, tidak. Tidak, tidak. Jangan di kotak. Mereka tidak boleh memindahkanku. Jangan aku. Ah. Oh. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa bernapas. Kegelapan merangkak masuk. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa bernapas. Tembok ada di sekelilingku. Sangat sepi. Oh, sangat Alex. sepi. Oh. Alex, kau di situ? Marty! Ya, bicara oh. denganku, kawan. Ah, oh, Marty, kau di sini. Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? Ini tidak bagus. Alex, Marty, kalian di sana? Gloria, kau juga di sini? Aku senang mendengar suara kalian. Apa yang terjadi? Kita ada di dalam peti. Oh, tidak. Oh, tidur membuatku pusing. Oh. Melman. Melman. Apa itu Melman? Kau baik-baik hmm? saja? Ya, tidak aku baik-baik saja. Aku sering tidur selama aku diperiksa. Melman, kau sering tidak diperiksa. Ronson? Bukan, bukan Ronson. Kita dipindahkan ke kebun binatang yang lain. Ke kebun binatang lain? Oh, tidak, tidak, tidak. Aku tidak boleh dipindahkan. Aku ada janji dengan Dr. Gobor pukul Melman. 5. Ada Melman. resep yang Melman. aku kau, ambil. Kau tidak ada kebun binatang Melman, lain tenang. yang mau membayar pengobatanku oh, dan aku tidak mau dikarantina. Tenanglah, Melman. Semuanya akan baik-baik saja. Kita semua akan baik-baik saja. Tidak, Marty. Kita tidak baik-baik saja. Ini semua karena kau. Semuanya kacau. Karena aku, aku tidak merasa kalau ini salah salahku. Kau bercanda kan, Marty? Kau, kamu buat semua orang marah. Kau sudah keterlaluan, Marty. Kau sudah keterlaluan. Aku tidak tahu siapa aku. Aku tidak tahu siapa aku. Aku harus ke arah hey, Hey. Oh, tolong. Aku tidak memintamu untuk mencariku, iya kan? Dia benar juga. Apa? Sudah, ku bilang kita seharusnya tetap di kebun binatang, tapi kalian... Melman, kau diamlah. Kau orang pertama yang menyarankan hal ini kepadanya. Jangan salahkan Melman. Terima kasih, Gloria. Lagi pula, ini bukan salahku sekarang kita dipindahkan. Melman, diam. Apa ada yang merasa mual? Aku mual. Melman, kau selalu merasa mual. Laporkan perkembangan. Ini jenis sandi lama, Skipper. Aku tidak mengerti. Hmm. Kau, mamalia tertinggi. Hmm? Kau bisa baca? Tidak, tapi Pil bisa. Pil! Hmm. Dikirim ke Kenya. Wow, Suaka Marga Satwa. Afrika. Afrika? Itu tidak boleh terjadi. Rico! Oh! <laughs> Teman-teman. Aku adalah bintang di kota terbesar di bumi. Teman-teman. Aku raja. Kalian dicintai dengar? oleh rakyatku. Tenang saja. Dan kau menghancurkan semuanya. Dicintai. Teman-teman. Jika orang-orang mencintaimu, Yalah. itu karena mereka tidak tahu dirimu yang sebenarnya. Oh. Jangan sampai aku ke sana dan aku pukul kalian berdua. Kukira aku mengenalmu. Aku bilang Dasar Kau, dari hitam putih. Kau bukan siapa-siapa. Hei. Hentikan, hentikan, hentikan, hentikan, hentikan. Status. Tidak bagus, kiper. Aku tidak tahu sandinya. Jangan banyak alasan. Berikan aku hasil. Navigasi. Baiklah, biar pikirkan Suruh dia diam. Aku berhasil. Mari kita putar kapal ini. Wow. Oh. Teman-teman. Oh, tidak. Gloria! Baman, Marty! Alex! Marty! Alex! Marty! Tidak, tunggu! Kembalilah, Marty! Jangan pergi! Melman, Gloria? Marty! Melman, Gloria! Marty! Ah! Gloria! Ah! Hei, siapapun! Halo! Marty... Gloria. Gloria Melman Marty. Marty Gilman Gloria. Marty Melman Morty Morty Gilman Regis Kelly. Hey! Matt, Katie, Al. Wah, wah, wah, wow. Hei, uh, keluarkan aku dari sini. Siapapun, halo. Keluarkan aku dari sini sekarang. Halo, ada orang. Melman. Alex, apa itu kau? Melman, oh, aku oh, memegangmu. Oh, tenang, oh, tenang. Aku mau pegang. Melman. Biar ku bantu kawan. Au au au au au au au au au au au au au au au au au au au Tunggu Melman. Tunggu di situ. Aha. Alex, apa yang kau lakukan? Mengeluarkanmu dari situ. Tenanglah. Alex. Jerapah di lubang pojok tunggu, tunggu, tidak tunggu, masalah. Tunggu, tunggu, tidak, tunggu, tunggu, tunggu Alex, tidak, ayolah, tidak, tahan, tidak, tahan, tidak, tahan, tidak, tidak, Alex, ini dia, lihat, lihat, lihat, lihat, ah. lihat, itu Gloria, itu Gloria. Oh hey, itu Gloria. Oh, Gloria. Uh. baiklah, kesedangan berakhir. Gloria! Alex! Wow! Marty! Marty! Ya, yeah, benar! Seperti itu! Kiri, kiri, kiri! Ah, tidak, tidak, tidak! Kirimu, kirimu, kirimu! Woohoo! Sudah sampai. Kau tahu aku tidak bawa uang sekarang. Nanti akan kubayar ya. selamat. Ya, di sinilah kita. <laughs> Tetapi di mana tepatnya ini? Hah? San Diego. San Diego? Pantai berpasir putih, lingkungan alam tiruan yang sempurna, kandang yang luas. Menurutku, ini pasti kebun binatang San Diego. Lengkap dengan batu tiruan. Wow, seperti sungguhan. San Diego? Apa yang bisa lebih buruk dari San Diego? Entahlah, pemandangan di sini bagus sekali. Oh, aku bisa betah di sini. Aku bisa betah di sini. Akan ku habisi kau mati. Tenang, tenang. Hey, aku cekik hey, kau mati. Tenang. Aku kubur. Ku gali kembali membuat kloningmu. Dan ku habisi semua kloning itu. detik. Dan lalu. Istirahat 20 detik. Lagi denganmu. Dengar. Kita akan mencari manusia pergi dari sini dan menyelesaikan semua kekacauan ini. Oh, baguslah. Ini bagus. San Diego. Sekarang aku harus bersaing dengan si Pao Shabu dan, dan, dan senyum angkuhnya. Tidak bisa kukalahkan. Tidak bisa. Aku hancur. Aku tamat. Selesai sudah karirku. Ini salahmu, Marty. Kau yang menghancurkanku. Ayolah, Alex. Kau pikir aku ingin semua ini terjadi kepada kita? Apa kau ingin aku minta maaf? Itu yang kau mau. Oke. Okay. Aku... Dia menyuruhku diam. Marty, dengar. Kau harus sedikit lebih diam. tenang. Jangan suruh aku diam. Kalian dengar itu? Kalian dengar? Aku dengar sekarang. Di mana ada musik, di situ Kita ada harus manusia. bos besarnya. Semoga di sana ada trotoarnya. Ya, kalian memang payah. Mereka menyebutnya kebun binatang payah. Awalnya mereka bilang, "Hey, kami punya lahan yang lumayan luas, semua hewan bebas berlari." Dan berikutnya, ah. bunga oh. menghiasi kepalamu dan semuanya berpelukan. Tempat ini semakin menyenangkan. Lewat sini, teman-teman. Au! Au! Au, au, au, au. apa apa ini? Au. Au. Au. Au. Au. Oh, tidak. Oke, mari kita beri kesan baik pada mereka. Semuanya senyum, lakukan bersama-sama. Apa itu senyum termanismu, Melman? Oh, aku tidak tersenyum. Aku sedang kentut. Oke, okay, bagus. Biarkan kentutnya terlihat bagus. Wow! Mereka bukan manusia. Mereka hewan. Hewan-hewan California. Ya ampun. Ini seperti pesta Puffy. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. She like to move it, move it. He like to. Wahai semua garis-garis di dunia, Raja Julian asli sedang bergoyang. Aku suka gadis yang suka bergoyang. Saat kalian gerakan tubuh, bergeraklah dengan keren dan sepenuh hati. Bagus! Kebun binatang apa ini? Aku melihat dengan jelas 26 pelanggaran aturan kesehatan. Aku suka San Diego. Tempat ini sangat bersemangat. Sekarang 27. Woman physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman physically fit. Harusnya kita bawa camilan dan minuman. Tunggu, di mana Alex? Ada apa dengannya? Tadi dia di belakang kita, kan? Aku tidak tahu di mana dia, tapi dia ketinggalan pesta. Pusa! Pusa! Pusa menyerang! Pusa menyerang! Lari! Lari! Pusa lapar. Pusa makan. Uh, aku benci jaring laba-laba. Ya, terima kasih banyak, teman. Terima kasih sudah menunggu. Aku menghargai itu. Hei, hai. Kami baru tiba dari New York dan kami sedang mencari pengawasnya. Karena kami sedang menunggu di pantai selama berjam-jam dan tidak ada seorang pun yang mendatangi kami. Aku tidak tahu, uh, ya, aku tidak tahu kebiasaan di sini, tapi ada sedikit kekacauan yang terjadi. Tapi tidak apa-apa, jadi bisakah kalian mengantarkan kami ke kantor administrasi? Kami sedang... Uh... Apa kabar? laba Kau lihat itu? Dia membuatku saya takut. Ayo, Gloria, singkirkan itu! Serang! Serang! Serang! Eh, itu dia! Pukul! Pukul! Eh. King Julian, siapa mereka? Siapa mereka? Mereka alien. Alien kejam dari masa depan yang kejam. Mereka datang menculik semua perempuan dan emas kita. Berdiri, Mort. Jangan terlalu dekat dengan kaki raja, oke? Kita sembunyi. Semuanya tahu, termasuk aku. Siapa yang bersuara? Oh, itu aku. Cukup. Hentikan dengan tongkatnya. Kupikir dia sudah mati. Oh, iya. Oh, aku berhasil. Di badanku. Alex. Ah, aku bisa laba-laba. Tidak apa-apa, dia sudah pergi. Mereka sangat kejam. Kita akan mati malam ini. Kakiku, sudah kubilang, sudah kubilang, kubilang setiap, sudah kuperingatkan tentang kakiku kan? Dia sudah peringatkan tentang kaki. Tunggu, aku punya rencana. Sungguh? Aku punya tes yang cerdik untuk mengetahui apakah mereka itu hewan yang kejam. Tidak. Uh. Halo. Uh, uh, biar aku saja. Alex yang menanganinya. Marty, kau diam saja. Halo. Alex, apa yang kau lakukan? Tidak, ah? tidak. Hentikan, hentikan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya seekor singa yang baik hati. Oh, ya ampun. <laughs> Oh, Alex. Oh, bayi kecil yang malang. Apa singa jahat itu menakutimu? Benarkah? Dia kucing tua yang besar dan jahat ya. Ayo, biar aku menggendongmu. Oh, oh coba lihat dirinya. Oh, kau makhluk kecil yang oh, paling manis. Aku ingin menceluskanmu ke dalam kopi. Mereka hanyalah sekelompok pecundang. Uh, entahlah. Ada sesuatu yang aneh pada tatanan rambutnya itu dan rasanya sangat mencurigakan. Omong kosong, Maurice. Ayo semuanya keluar dan temui para pecundang. Eh, Perkenalkan penguasa kami, Raja Julian ke-13 mengangkat dirinya sebagai Raja Lemur. Bersorak semuanya! Dia keren juga. Dia itu apa? Apa dia Raja Marmut? Kurasa itu tupai. Selamat datang, pecundang raksasa. Jangan sungkan berteduh di bawah kemegahanku. Yap, dia pasti tupai. Yap, tupai. Kami sangat berterima kasih karena sudah mengusir Fusa. Fusi apa? Fusa. Mereka mengganggu dan masuk tanpa izin, mengganggu pesta kami dan mengoyak badan ya, kami. Ya, itu bagus. Kami hanya ingin tahu di mana manusia berada, jadi wow, kami gigimu tahu. besar sekali, Bung. <laughs> kau memalukan, Maurice. Tidak sadarkah kau sudah menghina si aneh itu? Katakan padaku, siapa kalian sebenarnya? Aku Alex. Alex yang terkenal, dan ini Gloria, Martin, dan Melman. Kalian para raksasa dari mana? Hmm. hmm kami dari New York dan... Uh, semua berseru, Raksasa New York! Raksasa New York! Raksasa New York! Apakah ini semacam program penangkaran? Kita hanya perlu bertanya kepada badut ini, di mana manusia berada? Permisi, kami badut-badut memang punya manusia tentu saja. Wow. Hei, para badut punya manusia. Oh, ah, baguslah, bagus. Uh. <laughs> Ada di atas sana. Apa kau suka padanya? Tapi dia tampaknya tidak bersemangat. Oh, wow. Apa ada manusia yang hidup? Eh, uh, tidak, cuma yang mati itu saja. Maksudku jika ada banyak manusia yang hidup di sini, namanya bukan alam liar kan? Alam liar. Alam liar? tunggu sebentar, hewan. Berbulu lebat, maksudmu seperti A, seperti tinggal di pondok lumpur dan membersihkan dirimu dengan sebuah daun? Membersihkan diri? <laughs> oh ya ampun. Ya ampun. Ya ampun semuanya. Ya ampun. Ya ampun. Boleh aku permisi sebentar saja? Keluarkan aku dari sini. Kita harus keluar dari sini. Alex! Oh, Rangkuman. Aku mau berenang ke New York. Ya, kawan. Kita aku di alam liar. Tipis, eh. Tapi aku harus mencoba. Kau tidak bisa berenang. Kawan-kawan. Mungkin aku tipis. Ah, mereka mengepungku. Jauhkan dariku. Aku tidak bisa lihat. Aku tidak bisa lihat. Eh. Aku bisa melihat? Oke, dengar. Di sini jelas ada sedikit kesalahan. Mereka tidak bermaksud membuang kita di sini. Mereka akan segera menyadari apa yang terjadi dan akan mencari kita, oke? Okay? Iya, benar. Kau mau tahu? Aku yakin mereka sedang dalam perjalanan. Anak-anak, Saatnya kita sarapan sushi dingin. Rico. Sejak aku ditakdirkan untuk mati di pulau yang tak berpenghuni ini, aku, Melman Mankiewicz, yang pikirannya sehat dan tubuh yang tidak sehat, membagi kekayaanku sama rata untuk kalian bertiga. Oh, maaf Alex. Hei, itu jamban. Karya yang bagus, Melman. Jamban di ruang terbuka. Tidak, ini bukan jamban. Ini liang kubur. Kau mengantar Melman ke liang kuburnya. Apa kau senang? Au, ayolah. Ini bukanlah akhir. Ini awal dari kehidupan kita. Ini hal terbaik yang pernah kita alami. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Ini bukan hal terbaik yang pernah kita alami. Iya, kau menyalahgunakan harapan ulang tahunmu dan membawa kesialan bagi kami. Mengapa kau beritahu harapanmu? Seharusnya jangan. Tunggu dulu. Aku tidak ingin memberitahu. Kau ingat? Kalianlah yang memaksaku. Oh, oke. Okay. Lagi pula, ini bukan kesialan. Ini keberuntungan. Lihatlah sekelilingmu. Tidak ada pagar, tidak ada jadwal. Tempat ini indah. Sayang, kita okay, terlahir. Oke, okay. aku tidak mau dengar lagi. Sisi ini adalah wilayahmu, dan sisi ini adalah wilayah kami. Itu adalah sisi buruk, tempatmu melompat berjingkrak seperti kuda pria ajaib dan melakukan semua keinginanmu sepanjang hari. Dan ini adalah sisi baik untuk kami yang mencintai New York dan ingin pulang. Ayolah. Tidak, tidak. Mundur, mundur, mundur. Oh, ah, ya. Kau tahu mundur. ini tidak bagus. Oke. Okay kalian dengan wilayah kalian, dan aku dengan wilayahku. Dan jika kalian butuh aku, aku ada di sini, di sisi menyenangkan di pulau ini, yang sedang bersenang, sisi yang menyenangkan. Senang, eh, Inilah sisi yang menyenangkan. Senang, tempat kami bisa bertahan hidup dan senang, kami bisa pulang. Senang, uh, aku suka sisi ini. Ini tempat yang terbaik. Tempat itu bau. Kau di bagian kubangan yang penuh limbah. Welma. Apa yang kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, aku punya rencana untuk selamatkan kita dari sini. Aku tidak sabar melihat wajah Marty setelah melihat ini. lihat dia. Dia tidak bisa apa-apa tanpa kita. Diam, Spalding! Aku sudah berdiri di sini berjam-jam. Butuh berapa lama lagi aku harus seperti ini? Sudah! Selesai! Aku jamin kapal penyelamat sejauh apapun dari sini pasti bisa melihat ini. Pada saat yang tepat, kita akan menyalakan obor kebebasan ini dan diselamatkan dari mimpi buruk yang mengerikan ini. Bagaimana menurutmu? Keren, iya kan? Bagaimana obor kebebasan ya, Maman? Bagus, konyol. Aku dengar itu, Uh, kenapa kita tidak minta saja api dari mati? Itu api liar. Kita tidak menggunakan api liar untuk Lady Liberty. Sekarang gosok, Melman. D aku sudah berusaha. Tidak bisa, tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Api. Ah. Api. Api. Api. <laughs> <laughs> ah, ya ampun. Ah, oh, api. Api. Belum saatnya. Tidak, tidak. Tidak. Ah, api. api. Tidak, tidak. Ah, ah. Kalian semua benar-benar payah. Bisakah kita pergi ke sisi yang menyenangkan? Halo semuanya. Semuanya tenang. Ayo, duduklah kembali. Semuanya tenang, ikuti dia. Tolong bagi dalam dua kelompok. Kau di sini, kau di sana. Semuanya. Tenang semuanya, Oke? Sekarang, menghadirkan jejak kita yang terkenal. Bla, bla, bla. Seterusnya dan seterusnya. Hore, ayo. Semuanya dengar. Kita ingin tahu tentang tamu-tamu kita. Para raksasa aku, Aku, aku, aku, aku. aku ya, aku. Willy. Aku suka mereka. Aku suka mereka. Aku yang pertama suka mereka. Sebelum bertemu aku sudah menyukai mereka. Iya. Aku sangat menyukai iya. mereka. Iya. Kalian pasti benci. Aku menyukai oh, mereka. Oh diamlah, kau sangat mengganggu. <laughs> Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita sudah diserang dan dimangsa oleh Fusa yang menakutkan. Ini buku masak, Morris, ini buku Morris, masak. Morris, tolong Morris. Diam. Ayolah kalian semua, mereka tidak akan menyerang kita secepat itu. Oh. oh. Jadi, rencana jeniusku adalah kita jadikan para raksasa New York teman kita. Mereka tinggal di sini. Lalu, dengan perlindungan Tuan Alex, kita akan aman dan tidak perlu khawatir lagi kepada Fusa yang mengerikan selamanya. Aku yang pikirkan itu. Aku yang pikirkan itu. Ya, itu aku. Tenang semuanya, tenang. Aku baru memikirkan itu sekarang. Maksudku, Apakah ada yang tahu mengapa Fusa takut kepada Tuan ah. Alex? Maksudku, ah. mungkin kita juga seharusnya takut. Bagaimana jika ah. Tuan Alex lebih jahat daripada Fusa? Benar juga ya. Aku beritahu kalian, dia membuatku curiga. Boris, kau tidak boleh mengangkat tanganmu. Komentar berbahayamu akan dicoret dari catatan. Apakah masih ada yang curiga? Tidak? Bagus, jadi tutup mulutmu. Saat para raksasa New York sudah bangun, kita harus membuat mereka seolah-olah berada di surga. <laughs> siapa yang suka kue? Aku, aku, aku. dan Gloria sedang bersenang-senang di sana. Masih ada satu tempat lagi untuk bersenang-senang. Tidak, terima kasih. Dengar, aku sudah berpikir. Mungkin kau lebih terbuka soal tempat ini, entahlah. Kau pun bisa menikmatinya. Marty, aku lelah. Aku lapar. Aku hanya ingin pulang. Bisakah kau mencobanya dulu? Pikirkan itu. Belum benar-benar menyenangkan jika tanpa dirimu. Aku tahu. Wah, kamu dia. Itu dia. Siapa itu? Itu pengantar pizza. Siapa lagi? Ya, boleh ku bantu? Boleh aku masuk ke sisi yang menyenangkan? Kau bilang apa? Kau tahu, aku memang menyebalkan, Marty. Tapi aku sudah memikirkan apa yang kau katakan dan aku minta maaf. Selamat datang di Casa del Wild. Silakan cari tempat. Hei, hei, hei, bersihkan kakimu. Alex! Rumahku adalah rumahmu. Ini mengagumkan. Hei, silakan minum. Semua tersedia. Oh, ini adalah air laut. Hei, kau jangan menelannya. Ini hanya sementara hingga salurannya selesai. Hei, kalian terlihat sudah lapar. Apa kalian senang dengan kebaikan alam? Kau punya makanan? Spesial dari tempat ini. Segera tersaji. Sate rumput laut. Rumput laut? Sate rumput laut. Sebelum mencoba jangan bilang tidak suka. Ini luar biasa. Ah, enak sekali. Ya, terima kasih. Tidak terlalu mengecewakan, bukan? ya, mungkin lebih enak jika ditambahkan lemon. Oh tidak, oh, oh ini enak, wow, oh, sangat enak. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Oh, ada yang lebih baik. Lihat ini. Wow, coba kalian lihat itu. Ini seperti berjuta-juta helikopter. Itu bintang jatuh buat permohonan, cepat. Oh, bagaimana jika stik tebal dan berair? Kau tahu Alex, Aku janji besok akan berusaha keras mencarikan Musti. Untukmu. Terima kasih, Marty. Uh, hmm. Ini sudah larut. Kurasa aku mau... Sepertinya aku juga mau tidur. Mimpi indah semuanya. 28, 29, 30. Hmm, 30, 30 hitam dan 29 putih. Seperti kau berwarna hitam dengan belang putih, masalah terpecahkan. Selamat malam. Kau lihat, Morris, Tuan Alex membersihkan sahabatnya. Dia pasti makhluk baik hati. Bagaimana bisa kau curiga pada Tuan Alex? Lihat dia, dia sangat manis dan berbulu lembut. Sepertinya dia tidak sedang membersihkan. Dia terlihat seperti mau memakannya. Terserah, aku tidak peduli. Kita akan segera melaksanakan rencanaku yang sempurna. Yang harus kita lakukan hanyalah menunggu hingga mereka tertidur nyenyak. Harus menunggu berapa lama? tebakan. Bangun, Tuan Alex. Bangun, Tuan Alex. Hari sudah pagi. Ayo bangun, Tuan Alex. Bangun, Alex! Kau menghisap jempol? Ah! Wah! Wah! Di mana kita? Apa yang terjadi? Di mana ini? Tenang, jangan takut raksasa aneh. Saat kalian tidur, kami memindahkan kalian ke surga kecil kami. Selamat datang di Madagaskar. Mada apa? Apa? Tidak, bukan Mada apa, Madagaskar. Marty, ini, ini... Ini seperti lukisan dinding di kebun binatang. Oh, tidak kawan. Itu sesuatu yang nyata. Lihat, itu bukan pemandangan yang buruk. Itu adalah pemandangan yang sering kau lihat, tapi ini sungguhan dan itu adalah versi nyata dari hey. Bagaimana jika kita berkeliling? Mari kita memompa jantung, mengisi paru-paru dengan udara yang segar. Siapa yang mau ikut? Ah, tidak, sepertinya aku tidak bisa. Kejar aku! Hei, momen kejar-kejaran! Kena kau! <laughs> oh, kena kau! <laughs> kena kau! Hei, kena kau! <laughs> Kejar aku! Hei, hentikan! Hei, yang benar saja! Oke, Marty. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku. Ayo Alex, uh. bersemangatlah sedikit. Oh. Aku belum makan dua hari. Gula darahku sangat rendah. Aku belum punya tenaga, Aku pikir bukan itu masalahmu. Pertama, bukan begitu cara berlari di alam liar. Ayolah kawan, berlari oh. secepat-cepatnya. Lepaskan singa liar di dalam dirimu. Sekarang, siapa singa yang hebat? Marty, kurasa ini bukan ide yang baik. Kaulah singa yang hebat. Ayo, oh. ayo mulai. Itu dia. Mari kita sedikit pemanasan. Kau singa hebat. Siapa kau singa hebat. Kau singa hebat. Kau singa hebat. Kau singa hebat. Siapa singa hebat? Siapa singa hebat? Siapa singa hebat? Siapa singa hebat? Siapa singa hebat? Siapa singa hebat? Siapa singa hebat? Siapa singa hebat? Siapa singa hebat? Siapa singa hebat? Siapa singa hebat? Siapa singa hebat? Siapa singa hebat? Aku singa yang hebat. Kejutan! Kena kau! Hah, kena kau! Kau tidak bisa kalahkan singa! Singa terlalu cepat! Wow! Uh, uh, uh, ya! Ah, aku berasa seperti daging asap yang terbang dari toko makanan yang ada di langit! Wow! Saatnya menjadi liar! Aku setuju sekali! Wow. aku berasa berbeda. Kugosok kepala, Kugosok kepala, gosok kepala. Oh, oh, oh. Ya, seperti katamu kawan, tempat ini sangat... Lumayan juga, bukan begitu Melman? Oh ya, oh ya. aku seperti di surga. Kau lihat Morris, Alex sudah menjadi teman dan selamat tinggal pada Fursa. Bisa dikatakan rencanaku berhasil dengan cara yang... Luar biasa. Yeah, Alex, kau harus coba ini. Uh. Ini menyenangkan. Aku merasa menjadi raja lagi. Raja? Ya, kau harus lihat aksinya. Ayo, Alex, tunjukkan beberapa aksimu. Oh, oh, oh, tidak. Aku sedang tidak ingin. Oke. Okay. Saudara-saudara, primata dari segala usia, Alam liar mempersembahkan sang raja Alex Sisinga. Nada ekres kawan. Ya, sang raja ada di sini. Lihat jika dia raja, mana mahkotanya? Aku punya mahkota. Mahkotaku sangat bagus. Dan sekarang ada di kepalaku. Lihatlah. Sudah kupakai kan? Meraunglah, Bung, meraung! Wow, aku belum pernah mendengar yang seperti itu sebelumnya. Wow, ayolah kawan. Buat gelombang. Permisi? Kau menggigit bokongku. Beda? Iya, kau menggigitnya. Alex, apa kau yang sudah kau menggigitku. Tidak, aku tidak gigit. Iya kan? Kamu menggigit Dia sudah menggigitku. Kenapa kau menggigitku? Ah. Ah, aku... Ah, Ada apa denganmu? Hei, Bung. Itu karena kau makan malamnya. Apa? Oh, permisi. Omong kosong. Ayo, ayo Maurice, apa salahnya saling menggigit bokong sesama teman? Ini, gigit ekorku. Pestanya berakhir, Julian. Rencana cemerlangmu gagal. Apa yang kalian bicarakan? Temanmu ini adalah apa yang kami sebut mesin tercanggih untuk memburu dan memangsa. Dan dia pemakan daging, yaitu kau. Yang benar saja. Okidoki, Maurice. Aku akui itu. Rencananya gagal. Semuanya berakhir. Kita semua hancur. Para fusa akan kembali dan melahap kita dengan mulutnya karena kita semua adalah daging. Aku daging. Aku aku aku aku. Tuan Alex tidak bisa berada di sini. Dia harus bersama kawanannya. Bersama Fusa yang ada di pulau ini. Dengan kuasa yang ada padaku berdasarkan hukum rimba, bla bla bla bla bla bla. Pergilah. Apa? Ayolah. Apa aku terlihat seperti sepotong daging? Iya. Lihat, sudah kubilang aku tidak mirip. Tunggu, apa katamu? Oh, ya. Dia menjadi buas. Selamatkan diri kalian. Lari! Ah! Tepat sasaran. Tembakan yang bagus, Maurice. Terima kasih. Marty? Aku sungguh menyesal, Marty. Apa yang salah denganku? Oh, oh tidak. Apa yang sudah kulakukan? Itu benar. Aku monster! Ako harus pergi dari sini! I see trees of green Red roses I see them blue For me and you I think to myself Oh! Ah! What a wonderful world. Oh. Oh. Ow! Ow! Oh. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. the colors of the rainbow, in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends. babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself. What a wonderful Apa yang sudah kulakukan? Ini mimpi buruk. Dan semua ini salahku. Karena aku, kita kehilangan Alex. Jadi apa apa yang harus kita lakukan? Kita cari cara untuk menolongnya. Itu yang akan kita lakukan. Oh, Oke. Okay. Ayo, kita adalah penduduk New York, bukan? Iya. Yeah. Kita tangguh, kita berani, kita yeah. bisa beradaptasi. Iya. Yeah. Dan kita tidak akan menyerah seperti sekumpulan Melman. Tidak akan. Oh, Gloria. Itu bukan aku. Oke, okay? itu kapal. Kapal. Kapal? Kapalnya kembali untuk kita. Ayo teman-teman, kita beri tanda. Ayo, ayo sayang. ya. Kalian, kalian apa pada kapalnya. Aku akan cari Alex. Wow, tunggu dulu. Kau tidak boleh ke sana sendirian. Oh, ayolah. Aku kenal Alex. Jika dia tahu kita diselamatkan, dia pasti akan sadar. Orang-orang sudah datang. Mereka bisa menolong kita. Melman benar. Orang-orang itu tahu yang harus dilakukan. Ayo, kita harus beri isyarat pada kapalnya. Ya, ini lebih menyenangkan. Kau? Oh, di di mana mereka? Kami menaklukkannya dan mereka pingsan. Kau tertipu, hanya bercanda, mereka akan baik-baik saja. Mereka ada di Sekoci yang menuju Tiongkok. Hei, aku tahu kalian berdua. Di mana singa aneh itu dan teman hitam putih kami? Marty, dia... Hmm? Kemana dia? Dia tadi ada di belakang kami. Oh, dia kembali mencari Alex. Dia pasti akan dimangsa. Kawan-kawan, teman hitam putih kita dalam bahaya. Kita punya pekerjaan. Catatan kapten, memasuki wilayah yang bersahabat. Kowalski, kita rebut hati dan pikiran masyarakat pribumi. Rico, kita membutuhkan peralatan khusus. Kita akan menghadapi masalah besar. Prajurit mungkin tidak akan bertahan. Oh, no. oh, oh, oh. Alex, Keluarlah, Alex! Kapalnya sudah tiba! Kita bisa pulang! Sabarlah, Alex. Kapalnya sudah datang. Kita bisa pergi dari sini. Kita bisa kembali ke peradaban dan semuanya akan kembali seperti semula. Mundurlah. Kumohon. Aku seekor monster. Alex, kau bukan monster. Kau adalah sahabatku. Kita satu tim. Kau dan aku. Kau ingat? Aku tidak ingin melukaimu. akan pergi tanpamu. Alex, aku memikirkan sebuah lagu, lagu yang sangat bagus. Aku yakin kau sudah kenal lagu ini. Mulai sebarkan berita. Aku akan pergi hari ini. Kita adalah bagian penting darinya. Ayolah, kau tahu kata-katanya. Dua kata kecil. Jangan biarkan aku menyanyi seorang diri. Kau tidak ingin mendengarku menyanyikan lagu ini sendirian? Uh, Alex, Kau keluar sebentar. Hey, Alex, aku butuh pertolongan. Indy. bersama kalian kawan-kawan. Alex! Mereka mangsaku! Milik membuatku terkena serangan jantung. Kau tidak boleh seperti itu lagi. Jangan hanya karena kau singa. Hmm, lepaskan aku, lepaskan aku. Kita akan keluar dari sini. Teman-teman, percaya padaku. Seperti yang kubilang, ini saatnya beraksi. Milikku, milikku, mangsaku. Mereka semua milikku. Oh, dia adalah raja hutan. Oh, jangan mangsa aku. Dia besar. Takutlah padaku. Aku tidak ingin kalian berada di atas rumputku lagi. Bu. ya, kau hebat. Jagoanku kembali. <laughs> Aku berhasil. Berikan aku cinta. Rencananya berhasil, rencananya berhasil. Aku sangat cerdas. Aku nomor satu, sayang. Ayo, waktunya robot. Aku raja yang cerdas. Aku super genius, raja oh. robot dari segala monyet. Hitung, hitung. Jadi, apa makan siangnya? Tutup mata. Lalu kenapa begitu? Lakukan. Sudah tertutup. Lebih rapat. Ya, Pak. Jangan mengintip. Sudah tertutup. Rico, Hai. Buka mulutmu. Ah. Serangan ke lubang. Sekarang kunyah. Kunyah baik-baik. Nikmati. Hmm, hmm. Dan bagaimana? Sangat enak, bukan? Selalu ada rencana B. <laughs> Hmm, hmm. Ini lebih enak dari daging. Aku suka, aku suka. Anak kucing ini suka ikannya. Aku ingin pulang. Ya, dia mungkin kadang menyebalkan. percayalah, aku tahu. Tapi singa ini sudah membuktikan tanpa keraguan. Hatinya lebih besar daripada perutnya. Untuk Alex. Oh, Alex. Cukup, hentikan. Ya, apa yang kau pikirkan? Haruskah kembali ke New York? Entahlah, Marty. Maksudku, ini adalah mimpimu. Yakin ingin meninggalkannya? Aku tidak peduli di mana kita berada. Selama kita bersama, tidak masalah untukku. Ya, kalau begitu. Yo, Rico, Aku pesan 300 lagi untuk dibawa. Hey, ya, ya. Tapi sebelum kau pergi, aku punya sedikit pengumuman. Diam semuanya, tolong. Terima kasih. Setelah otakku berpikir keras dan dalam di kepalaku, aku ingin berterima kasih karena sudah membawa kedamaian di rumah kami. Dan agar kalian senang, aku memberikan kalian hadiah perpisahan yang indah ini. Tidak, aku tidak bisa. Sungguh, aku tidak bisa menerima mahkota. Tidak apa-apa, aku punya mahkota yang lebih besar. Ada tokek di atasnya. Lihat dia menari. Ayo, Stevie, ayo. Sampai jumpa, hewan-hewan kecil. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Selamat jalan. Arrivederci. Sampai ketemu lagi pagi-pagi. Maurice, tanganku capek. Lambaikan untukmu. Lebih cepat monyet nakal. Saat kita tiba di New York, pasti sudah pertengahan musim dingin. Aku hanya berpikir, mengapa terburu-buru? Mungkin kita bisa singgah di beberapa tempat selama perjalanan. Mungkin Paris. Oh, kau bisa baca pikiranku. Atau mungkin ya, Spanyol ya, berlari bersama banteng. Bagaimana dengan uh, Fiji? Kanada. Boleh kan? Obat-obatan murah. Huh? Eh? Kau tahu, aku tidak keberatan jika sekali-sekali kita kembali ke sini. Ya, aku uh, juga. Aku setuju. Skipper, Kau sudah beritahu mereka kalau bahan bakar kapal itu sudah habis. Belum. Senyum dan melambai, kawan-kawan. Senyum dan melambai. Selamat tinggal. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You I like to. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love how all the girls. I love to move their body. When you move your body, you know move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman, you are cute and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you are cute and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Big body ocean at the big Titanic. Woman, nice, sweet, energetic. Big body ocean at the big Titanic. Woman, nice, sweet, fantastic. Big body ocean at the big Titanic. Woman, nice, sweet, fantastic. Big ship on the ocean and the big Titanic. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. And you don't need no makeup. Original cute body make a man mad up. Woman cute. And you don't need no makeup. Original cute body make a man mad up. Eyeliner. Funny face and make man mad up. Nose powder. Funny face and make man mad up. Like your eyebrow. Funny face and make man mad up. Girl your lipstick. Funny face and make man mad up. Woman a nice broad face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman are nice and need to get thick. Big ship the ocean that the big tight headache. Woman a nice broad face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman are nice and energetic. Big ship on the ocean that the big tight headache. Whoa. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. We like to move it, move it. They like to move it, move it. You like to move it, move it. Three, two, one.